بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Al-Qawaidul Fikhiyah yang diambil dari kitab Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah karya Al-Imam As-Sa'di rahmatullahi alaih yang diberi tataran kaki oleh As-Syeikh Muhammad bin Salih al usaymin rahmatullahi alaih. Sekarang kita masih berada pada kaidah yang besar yaitu al-masyaqqatu tadribut taisir. Perkara yang memberatkan pasti akan mendatangkan kemudahan. Sekarang kita masih berada pada pembahasan seputar cabang-cabang daripada kaidah yang besar tersebut yaitu al-masyaqqatu tadlibut taysir. Perkara yang beratkan pasti akan mendatangkan apa? Kemudahan. Ini masuk dalam rangkaian khamsu al-qawaid al-kubra. Lima kaidah pokok dan inti yang dikatakan besar kaidah tersebut. Kata beliau, "Wa min furu'iha" dan termasuk tabangnya adalah al afwu 'anid dam al-yasir an-najis. Masyaallah. Termasuk bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya yaitu karena memberatkan atau suatu perkara yang beratkan seorang hamba akan mendatangkan kemudahan dan juga keringanan apa diantaranya? al afu yaitu dimaafkan anidam al-yasir an-najis dam darah najis yang sedikit jadi kalau ada darah najis sedikit itu dimaafkan karena orang nggak tahu kalau itu Nah barakallahu fikum menimpa dirinya atau ada pada dirinya. Sehingga yang seperti itu perlu diperhatikan. Nah, jadi kalau eh, darahnya cuma sedikit, walaupun itu najis, itu termasuk yang dimaafkan. Nah, tapi kalau banyak kan nampak, seperti darah haid, darah nifas, itu kan nampak, mau nggak mau nampak. Tapi kalau darahnya sedikit, walaupun itu darah najis, itu dimaafkan. Kita lihat penjelasannya Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih yustathna min hadza ma kharaja min as-sabilain. Dikecualikan dari darah najis yang sedikit ini adalah sesuatu atau darah yang keluar dari dua jalur. Dari dua jalan. Dua jalan itu maksudnya kubul dan dubur. Kubul itu depan, enam dubur itu belakang. Paham ya? Jadi kalau darahnya keluar dari dua jalur ini, maka itu dikecualikan. Maksudnya nggak dimaafkan. maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum karena yang keluar dari dua jalur ini adalah sesuatu yang bisa membatalkan wudhuan itu istilahnya. Mau air kencing atau BAB atau kentutan itu itu membatalkan wudhu semuanya. Nah, kata beliau fa innahu la yu'fa an yasirihi. Maka darah yang keluar dari dua jalan tadi itu dari kubul maupun dubur tadi itu enggak diampun, enggak diampuni, enggak dimaafkan walaupun sedikit. Walihada amar Nabi sallallahu alaihi wasallam al-haidha idza asaba saubaha idza asaba saubaha damul haid an tahuttahu thumma takrusuhu thumma takrusahu bil ma'i thumma tandahahu. Artinya apa? Oleh karena itu atau oleh karena ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang wanita yang haid, na'am barakallahu fikum, apabila darah haid itu menimpa pakaiannya, Rasulullah memerintahkan agar apa? Agar mengerek darah haid tersebut. Kemudian apa? Na'am barakallahu fikum, na'am menguceknya, mengucek apa istilahnya itu ya? Istilahnya dikerek, dihilangkan gitu aja ya Nah, dihilangkan dengan air. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, dikerik kemudian setelah itu dihilangkan dengan air tsumma tangdahu, kemudian baru dipercikin air atau disiram air. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya najis itu istilahnya. Wa Nah, barakallahu fikum wa atlaq. Kemudian apa setelah itu? Nah, barakallahu fikum dibiarkan atau istilahnya kalau sudah dilakukan seperti itu ya sudah berarti sudah selesai. Fayashmal al yasin wal Nah, wa utliqa, namanya? wa utliqa dan darah tadi itu disebutkan secara mutlak itu fayashmal al-yasir wal katsir, mencakup darah yang sedikit maupun yang banyak. Ma'annal mar'ata al-haid yashuk 'alaiha at-taharruz min al-haid. Ya enggak? Bersamaan bahwasanya perempuan yang haid itu berat bagi dia untuk apa? berlepas diri dari darah haid. Ya enggak? Perempuan haid yang mau enggak mau Darahnya pasti ada pada dia itu. Jadi sulit sekali untuk berlepas diri dari darah haid tersebut. La siyama fi zaman asabik Terlebih-lebih lagi pada zaman yang waktu itu, zaman dahulu. Nah, barakallahu fikum, terlebih lagi adalah pada zaman saat itu karena zaman saat itu mungkin belum ada seperti sekarang alat-alat canggih seperti sekarang ya atau barakallahu fikum istilahnya Nah, barakallahu fikum eh, bahan-bahan peresap anti tembus misalkan kalau zaman dahulu enggak ada kalau zaman sekarang bisa dikatakan mudah nih istilahnya. Naam. Lakin yu'fa an yasini, tapi kalau cuma sedikit dimaafkan. Wa hadha huwal qaulul awwal, ini pendapat yang pertama. Wa haddul yasir 'inda ba'dil fuqaha. Lah sekarang sedikit itu dikatakan sedikit itu batasannya bagaimana batasannya? Kan perlu tahu juga. Nah, ini darahnya sedikit. Nah, sedikit itu bagaimana? Bagaimana ketentuan dikatakan sedikit? Menurut sebagian fuqaha, Nah barakallahu fikum. Batasan sedikit tersebut huwa ma saghura fi 'ainil insan wa ra'a annahu yasir. Sesuatu yang nah barakallahu fikum kecil di mata manusia dan dia menganggap itu adalah sesuatu yang sedikit. Ya jadi kembali kepada pandangannya. Jadi kalau dia memandang sesuatu yang sedikit, ya udah itu sedikit. Dari kembali ke itu tadi itu. Apa? Naam, sudah ketemu? Kenapa? Lompat kemana? Itu tadi Oh, ya mana aman, aman, aman, aman. Hasan. Ya benar, benar. Ya benar, benar. Lompat tadi yang enggak terasa ya. Allah mustahil Allah Ustaz, saya saya saya. Apa ya? Anu ulangi lagi. Jadi darah tersebut, nah barakallahu fikum bersamaan perempuan yang lagi haid itu sangat berat untuk berlepas diri dari darah haid tersebut. Lasnya terlebih-lebih lagi di zaman sabik, zaman dahulu. Karena zaman dahulu belum ada apa? Belum ada nah barakallahu fikum semacam peresap anti tembusan itu istilahnya. Kalau zaman dahulu kan teman kain gitu istilahnya ya. Nah, haitsu la yujad 'inda nisa siyab qalilah. Karena saat itu perempuan pun tidak punya pakaian kecuali sedikit. Tidak punya pakaian kecuali sedikit. Wa 'inda Syekhul Islam rahimahullah anna jami'an najasat yu'fa an yasiriha ma'a at taharruz minha. Dan menurut Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah bahwasanya seluruh nam barakallahu fikum seluruh najis itu diampuni kalau cuma sedikit. Kapan itu? selama enam berat bagi dia untuk berlepas diri darinya. Apa maksudnya itu ya? Sesuatu yang sedikit walaupun itu najis, orang sangat berat dan susah untuk berlepas diri darinya, itu dimaafkan. Nah, contohnya para fikum afan aja ya. Contohnya antum atau kita BAB. Kemudian kita sudah bersuci, sudah membersihkan itu. Ternyata masih ada sedikit yang nempel dari zat TA1 tadi itu. Oh ya, misalkan aja ya. Itu kan kita posisi nggak tahu gitu loh. Posisi kan kita nggak tahu, yu'fa diampuni. Paham ya? Diampuni. Tapi kalau tahu bagaimana? Kalau tahu diapain? Diapain? Ganti apanya? Enggak <laughs> kalau ketahuan zat TA1 tadi nempel di kulit itu maksudnya. Diapakan tadi? Ya dibersihkan. Paham ya? Dibersihkan. Nah, barakallahu fikum. Ya, Ini sesuatu yang sedikit itu yu'fa diampuni karena kita kan enggak bisa Enggak bisa neliti dan ngetek ke belakang juga kan. Jadi kita cuman dugaan kuat bersih dah itu aja. Nah, seperti itu. Kita lihat di sini. Wa ala hadza fa sahibul himar alladhi yasta'minhu wa yashuq alaihi taharrus min rashashi baunihi idza bala fa asabah fa innahu yu'fa an yasirihi. Oleh karena ini kata beliau, nah pemilik himar, himar itu keledai Nah, barakallahu fikum yang dia menggunakan khimar tersebut dan dia merasa berat kalau berlepas diri dari apa? pertikan pertikan air kencingnya apabila khimar tersebut kencing. Ya kan? Terkadang kan pemilik khimar berada dekatnya, khimarnya lagi kencing misalkan. Kemudian kan kena pertikan percikan sedikitan itu istilahnya. Nah, kata beliau fa innahu yu'fa yasilihi. Maka nah barakallahu fikum orang tersebut diampuni dari apa? Dari terkena air kencing yang sedikit tadi itu. Lakin rajih khilafun dzalik. Akan tetapi pendapat yang kuat tidak seperti itu. Lil hadis sabit dikarenakan hadis yang telah kita lewati. Maksudnya bagaimana? Maksudnya nah kalau fikum ya kalau tahu itu terkena ya lebih baik kita menghindar. Kita bersihkan kalau tahu ya ini ya. Tapi kalau sesuatu yang tidak tahu kan diampuni. Nah barakallahu fikum seperti itu. Amma baqiyatud damul insan kal kharij minal anfi awis sin awil irq. Adapun semua darah manusia, sisa darah-darah yang ada selain darah haid, darah nifas. Eh, kalau perempuan kan ada tiga, darah haid, darah nifas, darah istihadah. Paham ya? Yang najis enggak boleh sholat, enggak boleh puasa, itu kalau darah haid sama darah na'am nifas. Kalau darah istihadah tetap sholat, tetap puasa. Kan gitu. Nah, secara global, nah sisa darah manusia seperti yang keluar dari hidung, mimisan itu, au min ofis anam awisin atau gigi mungkin giginya bengkak atau lubang kemudian keluar darahnya awil irq atau urat eh, mungkin lagi posisinya mungkin apa donor darah dan semisalnya keluar darahnya juga itu na'am fa aktsaru ulama ala annahu najis kebanyakan ulama berpendapat bahwasannya itu najis ini pendapatnya lemah pendapatnya apa lemah yang sahih enggak najis antum salat kemudian mimisan kok keluar darahnya kemudian berhenti ini enggak najis darahnya. Antum lanjutkan salatnya kan gitu. Kecuali kalau darahnya keluar banyak itu pun enggak najis tapi kan keluar untuk membersihkan kan gitu. Kalau najisnya tidak itu pendapat yang rajih. Kita lihat. Lakin yu'fa an yasiri, tapi dimaafkan. Kalau cuma sedikit darah tadi itu dimaafkan. Wa hadza huwal qaulul awwal ini. Ini pendapat yang pertama. Jadi pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya jumhur ulama mengatakan darah manusia selain darah haid, darah nifas Nah, barakallahu fikum seperti yang keluar dari hidung mimisan atau keluar dari gigi atau keluar dari urat yang mungkin karena donor darah atau semisalnya katanya najis katanya. Tapi Ya, ini pendapat yang pertama. Tapi kalau cuma sedikit dimaafkan. Wa haddun yasir 'inda ba'dil ulama, batasan sedikit menurut sebagian ulama huwa ma sahura fi 'ainil insan wa ra'a annahu yasir. Sesuatu yang dianggap kecil, sesuatu yang kecil di mata manusia dan dia menganggap menganggap itu adalah sesuatu yang sedikit. Jadi kembali kepada apa? Pandangannya. Kembali kepada pandangan masing-masing. Dia memandang sedikit, wah kecil sedikit misalkan, yaudah itulah patokan batasan dikatakan sedikit. Nah, apa? War na'am wa huwa likulli Yang mana seperti ini kata beliau, setiap manusia itu tergantung dengan keadaannya, tergantung dengan daya pandangnya. Bagaimana daya pandangnya? Lakin hadalai sabi mundobit. Tapi ketetapan seperti ini pun tidak akurat Kata beliau. Ketetapan seperti ini tidak apa? Tidak akurat, hanya dugaan prasangka atau perkiraan saja. Wah, ini sedikit ya udah. Ini patokan yang tidak akurat. Li'ana liyasira 'indal muwaswis katsir ini. Eh? Karena sesuatu yang sedikit itu bagi orang yang tertimpa penyakit waswas, bisikan-bisikan itu banyak ini. Satu tetes rasanya satu ember itu loh. Paham ya? Nah, itu bagi orang apa yang terkena penyakit waswas tadi itu. Penyakit apa? waswas yaitu bisikan-bisikan syaitan yang ter yang terkutuk. Naam. Wal katsir endal mutahawin yasir. Sesuatu yang banyak menurut orang-orang yang meremehkan dan menyepelekan sedikit. Ya enggak? Jadi patokan ini enggak akurat patokan tadi itu. Patokan mengatakan batasan sesuatu dikatakan sedikit kalau orang mandang sedikit. Itu batasan yang tidak akurat. Karena orang kalau menganggap remeh walaupun besar pun walaupun banyak dianggap sedikit. Kalau orang kena penyakit waswas tadi itu, sesuatu yang sedikit rasanya banyak kan itu. Nah, waqala ba'dul ulama dan berkata sebagian para ulama, bal yurja fi hadza ila awsatin nas wa amatihim. Nah, Masya Allah. Bahkan mengenai batasan sedikit banyaknya ini dikembalikan kepada apa? Naam barakallahu fikum dikembalikan kepada tengah-tengah manusia dan keumuman mereka. Nah, barakallahu fikum dikembalikan kepada apa? Manusia secara umum. Fa in kana yasiran fi 'urfin nas, 'urf tradisi kembalinya. Apabila jika itu adalah sedikit menurut pandangan tradisi manusia, kebiasaan atau istilahnya nah barakallahu fikum, nam eh, kebiasaan manusia menganggap itu adalah sedikit, fa huwa yasir berarti itu sedikit. Wa in kana katsiran fa huwa katsir. Kalau seandainya itu banyak maka itu banyak. Jadi kembalinya kemana tadi? Urf, tradisi. Paham ya? Kembalinya ke uruf atau tradisi menganggap itu banyak-banyak. Kembali kepada uruf manusia tadi itu. Paham maksudnya? Itu patokannya lebih jelas kalau itu karena jadi manusia menganggap sedikit berarti itu sedikit. Ya, kebiasaannya seperti itu, nah. Pendapat yang kedua, wal qaulusani, ini pendapat yang kedua ya. Pendapat yang pertama najis. Darah manusia seperti mimisan, darah yang keluar dari hidung, yang keluar dari gigi, yang keluar dari urat tadi Nam itu najis katanya. Kita pendapat yang kedua kita lihat wal qaulus pendapat yang kedua annahu laisa binajis. Bahwasanya darah tersebut tidak najis. Wa man ta'ammala an-nusus tabayyana lahu Dan barang siapa yang memperhatikan dalil akan nampak Nah barakallahu fikum baginya mengenai hal tersebut. Nah maksudnya nampak bagaimana? Nampak bahwasanya darah tersebut tidak najis ini yang kuat ya. Jadi darah mimisan enggak najis, jangan bingung. Darah yang keluar urat tadi enggak najis. Antum misalkan lagi jalan tersandung keluar darahnya enggak najis. Paham ya? Antum misalkan lagi jalan kemudian nah tangannya kejepit atau tangannya misalkan nah barakallahu fikum kena sesuatu benda tajam keluar darahnya enggak najis. Paham ya? Itu pendapat yang rajih. Wa dzalika li'annal asla taharah. Yang demikian itu dikarenakan hukum asalnya itu suci. Wal mu'min la yanjus, sedangkan orang mukmin itu tidak najis. Oleh karena itu Abu Nah barakallahu fikum, nam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu saat itu beliau na barakallahu fikum terkenal dengan apa? Rajulun madza. Paham ya? Dia seorang lelaki yang suka mengeluarkan air nadi. Nah, akhirnya nam suatu ketika barakallahu fikum hafizakumullah. Nam beliau sangat malu sekali menanya langsung kepada Rasulullah SAW. Tapi karena itu kebenaran beliau nanya. Maksudnya apa? Perkara masalah fikih atau yang semisalnya terkadang dinilai itu kalau dipertanyakan atau ditanyakan malu, tapi kalau itu kebenaran tanyakan. Nah, jadi suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu nam junub, paham ya? Kemudian dia merasa tidak enak kalau posisi junub dia berada di sisi Rasulullah. Paham ya? Nah, kemudian setelah itu Abu Hurairah pergi. Nah, setelah pergi Rasulullah nanya mana Abu Hurairah tadi itu. Paham ya? Setelah itu datanglah Abu Hurairah kemudian Rasulullah mengatakan, "Aina anta ya Abahir?" Paham ya? Kamu di mana tadi Abu Hurairah? Nah, kemudian Abu Hurairah menjelaskan bahwasanya ya Rasulullah, aku dalam keadaan junub dan na'am barakallahu fikum tidak enak kalau seandainya duduk di sisi engkau dalam keadaan junub. Kemudian apa kata Rasulullah? Subhanallah, innal mu'min la yanjus. Subhanallah, innal mu'min la yanjus. Nah, menunjukkan bahasanya Rasulullah mengatakan subhanallah sesungguhnya orang mukmin itu enggak najis. Antum posisi dalam keadaan junub pun duduk di samping orang yang suci enggak masalah gitu maksudnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi, nah dia posisinya tidak najis, cuman wajib man mandi. Paham belum ini? Karena janabah itu muncul karena dua nah barakallahu fikum dua apa? Dua perkara. Pertama, janabah karena dia mimpi basah. Itu karena janabah juga, wajib mandi junub dia nanti. Yang kedua, janabah sebabnya karena dia berhubungan badan dengan nah barakallahu fikum lawan jenisnya atau semisalnya. Intinya apa? dalam keadaan seperti itu maka wajib mandi. Maksudnya ya, nambah barakallahu fikum termasuk janabah. Hanya saja perbedaannya kalau janabah mimpi basah disyaratkan dia harus melihat air. Nambah barakallahu fikum air mani harus melihat dalam keadaan kering atau basah. Ketika dia bangun sadar, wah oh, tadi mimpi basah. Lihat ada enggak bekasnya di situ. Kalau ada bekasnya, ini gambaran global biar antum paham ya. Kalau ada bekasnya, Baik air mani yang masih basah atau kering wajib mandi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Dalilnya mana? Seorang wanita yang bertanya kepada Rasulullah mengenai mandi junub. Ya Rasulullah, fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat? Ya Rasulullah, apakah perempuan juga wajib mandi kalau mimpi basah? Kata Rasulullah, "Na'am idza ra'atil ma'." Iya, kalau dia melihat air. Paham ya? Ya maksudnya adalah air air mani. Kalau berhubungan badan, keluar air maninya ataukah tidak, maka tetap wajib mandi. Itu gambaran global. Karena Rasulullah mengatakan idza jalasa baina su'abihal arba' faqad wajib al-ghusl wa illam yunzil. Nah, artinya apa? Barang siapa yang dia itu telah duduk di antara empat cabang, maka sungguh dia wajib mandi walaupun tidak keluar air mani. Ini menunjukkan bahwasanya perbedaan antara janabah karena mimpi basah dan janabah karena berhubungan badan. Ini harus dibedakan. Na'am barakallahu fikum. Yang dari kalangan eh, para santri yang mungkin belum kuat memahami seperti itu ya nanti sabar. Akan jumpa pada pertemuannya. Nah, Ini sekedar gambaran global biar nanti tidak gagal paham. Kesimpulannya barakallahu fikum, darah manusia nah selain darah haid, darah nifas, paham ya? Darahnya suci atau najis? Ah Umar, pendapat yang kuat suci. Paham ya? Walaupun jumhur mengatakan najis tapi yang rajih suci. Darah mimisan suci, darah luka suci, darah keluar dari gigi suci. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Tapi darah haid, darah nifas, na'am. Itu tadi ya, masuk dalam kategori yang dikecualikan tadi itu. Na'am. Kita lihat di sini. Kata beliau wa qala ba'nam wal qaulu tsani ini pendapat yang kedua, annahu laisa binajis bahasanya tidak najis darah tersebut. Wa man ta'ammala an-nususa tabayyana lahu dzalik wa dzalika li anna al-asl taharah wal mu'min la yanjus. Orang mukmin enggak najis. Wa idza kana al-'atwu idza quti'a min al-insan ma'a ma na barakallahu fikum tarassaba fihi min ad-dam yakunu tahiran. Fa taharatud dam min babi aula. Ini. Sisi pendalilannya perhatikan baik-baik ini. Apabila anggota tubuh manusia dipotong dari manusia, Nah, bersamaan dengan apa? Percucuran dan juga nah adanya darah di situ, itu pada suci. Eh? Maka sucinya darah itu lebih pantas lagi gitu loh. Paham Misalkan ada orang dipotong tangannya. Mungkin enggak ada darahnya itu. Itu ada suci apalagi apa? Darahnya otomatis suci juga gitu loh. Terlebih-lebih lagi darahnya. Karena mau enggak mau kan ada darahnya di situ kan itu. Nah. Kata beliau, ثم dimaa tusibun nas fi harbihim wa fi silmihim. Kemudian apa? Yang namanya darah itu mesti menimpa manusia ketika perangnya mereka atau ketika mereka dalam keadaan selamat tidak perang itu kan namanya darah itu kan kita nggak bisa terlepas. Apa maksudnya ya? Kita tidak bisa terlepas dari darah, ya enggak? Nah, antum sakit gigi terkadang keluar darahnya, ya enggak? Terkadang musim dingin yang sangat antum enggak tahan mimisan keluar apa? Keluar keringatnya dari hidung warnanya merahan itu. Paham ya? Nah, keluar darahnya maksudnya. Kemudian kadang sakit telinganya, eh, ternyata keluar darahnya juga. Jadi kita nggak bisa terlepas dari darah tersebut. Paham ya? Dan antum sendiri posisi walaupun nggak keluar, di dalam tubuh itu ada darah itu istilahnya ya. Nah, jadi kesimpulannya darah manusia hukum asalnya suci kecuali darah haid tadi itu. Mau masalah ya. nah. Kita lihat kata beliau di sini walam Yarid anin Nabi sallallahu alaihi wasallam harfun wahidun annahu amara bi ghusli hadhihi dima. Naam. Dan tidak datang satu hadis pun satu huruf pun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau merintahkan untuk mencuci darah ini. Paham belum? Jadi darahnya suci ya, darah mimisan suci. Darah bekam bagaimana Umar? Suci atau enggak? Darah bekam atau bekam keluar darahnya, suci enggak darahnya itu? Naam. Paham ya? Suci. Kita lihat di sini. fa'in kala kailon sekarang kalau ada orang mengatakan, "Alaysat Fatimah radhiyallahu anha hina jaraha hina jarah nabi sallallahu alaihi wasallam fi Uhud kanat taghsilu dam an wajhihi qulna bala lakin hadha la yadullu ala najasah ini ini kalau ada orang mengatakan bukankah Fatimah binti Rasulullah sallallahu dahulu ketika Rasulullah terluka. Nah, barakallahu fikum hina juriha ya, ya kan? Hina juriha nabiyyu ketika Rasulullah di Nah, barakallahu fikum terkena luka fi Uhud pada perang Uhud, bukankah beliau yaitu Fatimah mensuci darah dari wajahnya? Eh, mencuci darah dari wajahnya. Kita katakan apa? Bala. Iya benar, memang memang mencuci darah dari wajah Rasulullah diusap dicuci. Tapi yang seperti ini bukan menunjukkan bahwasannya itu najis. Paham ya? Nah, saking banyak darah itu kan kalau nggak dibersihkan juga merusak pemandangan juga kan itu istilahnya. Kemudian juga mungkin masuk ke mulutan misalnya. Jadi ya dibersihkan bukan berarti karena najis itu loh ya. Nah, awalan pertama innahu mujaradu fi'lin min sahabi. Pertama itu adalah semata-mata perbuatan sahabat. Lakin qad yuqal akan tapi bisa dikatakan juga inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqarraha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan menetapkannya, enggak mengingkarinya, kan itu. Thaniyah, yang kedua, annaha taghsiluhu an wajhihi liyazula nam liyazula talamusu liyazula talamusul wajhi biddam, la li ajli najasah ini bisa jadi ketika Fatimah radhiyallahu anha itu mencuci darah yang ada pada wajahnya Rasulullah tujuannya apa agar hilang kotoran nah barakallahu fikum agar apa menghilangkan kotoran yang menimpa wajahnya dengan darah tadi itu ya enggak darah itu kan nempel di suatu kulit lama-lama mengeringkan juga nah barakallahu fikum kotor itu istilahnya nah warnanya tersebut ayo kita lihat lali ajli najasah bukan karena najis lali ajli an najasah bukan karena najis tapi karena biar tidak kotor saja paham ya nah kita lihat berikutnya falihada nara annal qaular rajih berdasarkan penjelasan ini kami berpandangan kata Syekh Muhammad bin Shalih al bahwasanya ucapan pendapat yang kuat anna damal insan tahir bahwasanya darah manusia itu suci illa ma kharaja minas sabilain al kubul awid dubur ini. Ya enggak? Kecuali darah yang keluar dari dua jalur, dari dua jalan. Kubul itu depan atau dubur itu belakang. Paham belum? Nah, contohnya darah haid, kan itu, darah nifas, ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Lah kalau dari belakang masa ada darah dari belakang? Ada apa? Darah dari belakang, jadi. Ada nggak kira-kira? Ya mungkin saja, ya nggak. Orang misalkan apa saja ya ketika mungkin BAB, sakit perutnya, kemudian terkadang dia punya penyakit sehingga keluar darah di belakang, paham ya? Dari dalam tapi ya, nah itu najis. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fiikum. Karena apa? Karena dari dua jalur tadi itu. Dubur, kubul. Nah, mahum masalah ya. Ewa. Jadi selain itu bagaimana? Darah keluar dari mata misalkan dia mengeluarkan air mata tapi darah gitu misalkan. Gimana? Najis enggak? Enggak najis, karena bukan kubur, bukan dubur. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kama anna ad-dawa alladhi yakhrut min ghairi sabilain la yanqutul wudhu walau kathur. Sebagaimana pula bahwasanya darah yang keluar selain dari dua jalur tadi itu tidak membatalkan wudhu. Nah, tidak membatalkan apa? Wudhu. Walaupun banyak darahnya, bayangkan itu. Antum mimisan keluar darah, misalkan satu liter pun, paham ya? Itu enggak batalkan wudu. Paham ya? Enggak batalkan wudu. Nah. Kata beliau, "Falau asaba, falau asaba al-insan." enam. Ru'afa ru'anam. Falau asaba al-insan ru'afan katsir. Kalau seandainya manusia itu tertimpa padanya apa? Mimisan yang banyak. Ru'af itu kan darah yang keluar dari hidung. Mimisan berarti kan istilahnya mimisan kalaupun banyak au nah barakallahu fikum jaraha bi zujadatin au hadidatin au mismar atau orang tersebut zuriha atau jaraha ana eh, ana ulangi lagi ya ana ulangi lagi falau asabal insana ru'afun katsirun au jar au jurhun surah ya Nah, barakallahu fikum itu. Kalau seandainya ada orang tertimpa padanya mimisan darah yang keluar hidung banyak atau luka, luka tersebut sebabnya karena zujajah yaitu kaca, au hadid atau besi, au mismar atau paku, nam au ma asbah atau yang semisal itu, wa kharaja min kemudian keluar darinya darah kafir darah yang banyak, fa inna wudhu'ahu baqin la yantaqit Paham ya? Nah, barakallahu fikum atau la yantaqat maka wudhunya tetap ada dan tidak apa? Tidak lain takut atau lain, lain takut. Tidak terbatalkan atau tidak dibatalkan dengan sebab apa? Dengan sebab keluar darah tadi itu. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum. Seperti itu ya. eh, jadi tidak apa? Terbatalkan sebabnya karena keluar darah yang banyak tadi itu. Nah, mahum soal ini. Eh, Ayo na'am. Li'anil al-asla adamun naqdi illa bidalil. Karena hukum asalnya tidak batal kecuali dengan apa? Dalil. Paham belum? Jadi pada asalnya enggak batal kecuali dengan dalil. Lakin lau tawaddaa fi hadil hal min ajli an yu'id nashat an yu'id nashatuhu wa quwwatuhu fa hadha narju an la yakuna bihi ba'sun. Akan tetapi walaupun enggak batal, dia ngulangi wudu bukan karena batal. Dia ngulangi wudu dalam keadaan seperti ini karena apa? Dalam rangka apa? Untuk memulihkan kembali rasa semangatnya dan kekuatannya. Biasanya kalau orang sudah lemes, ngantuk-ngantuk atau enggak ngantuk misalkan, dia langsung wudu. Posisi dia enggak batal, rasanya semangatnya tumbuh lagi gitu loh. Langsung semangat lagi itu istilahnya ya. Nah, itu solusi yang terbaik kalau misalnya ngantuk atau lagi malas-malas sebab wudu kalau enggak percaya. Nah, langsung semangat kembali. Ya, semangat kembali. Nah, nah seperti ini kata beliau, yang seperti ini kami berharap tidak masalah, boleh-boleh saja. Jadi wudunya dia bukan karena batal, tapi untuk memulihkan kembali rasa semangat dan kekuatannya. Mahum soal ini. Eh namanya tajbid namanya. Memperbarui wudu itu enggak masalah, boleh-boleh saja. Jadi dalam masalah fikih dibahas itu ya masalah fikih di kalangan tajdidul wudu, memperbarui wudu itu enggak masalah. Contohnya antum taklim habis maghrib misalkan, antum dalam keadaan suci. Sampai isya nanti belum batal, tapi antum wudu lagi. Boleh atau enggak? Boleh namanya tajdidul wudu, memperbarui wudu. Walaupun antum langsung salat pun enggak masalah karena masih sucian itu Nah, Fa'in kaulah kau ilon kalau ada yang mengatakan wahal fil hayawan ghair adami damun tahir. Apakah sekarang pada hewan-hewan selain Nah, Bani Adam apakah ada darah yang suci hewan? Paham ya? Nah, karena sebagian ahlu mantik mereka mengibaratkan manusia juga hewan juga. Paham ya? Cuman bedanya kalau manusia hewan apa hayawanun natik dahik. Kata mereka seperti itu. Manusia itu hewan yang bisa bicara dan tertawa. Nam ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian mereka mengatakan kalau hewan-hewan yang ada binatang-binatang itu hayawanun natik. Eh, hanya binatang yang bisa bicara saja. Nah, barakallahu fikum. Tapi itu ucapan-ucapan ahlu mantik ya, dalam artian bahasa ahlu kalam. Kesimpulan di sini, apakah hewan itu ada yang darahnya suci? Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Wal jawab na'am. Eh? darahnya itu apakah suci darah hewan itu loh. Kata beliau, "Na'am." Huwa alladhi yabqa ba'da dhabhiyah." itu apa? Darah yang masih suci adalah darah yang masih tersisa setelah penyembelian. Biasanya kan orang nyembelih, itu darah yang di dalam tubuh hewan yang disembelih itu apakah bersih atau ada yang tersisa di dalamnya? Ada yang tersisa itu suci itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu darah yang dialirkan, yang disimpan tadi itu untuk dikonsumsi haram hukumnya darahnya tadi. Paham ya? Nah, kita lihat, fakul damin yabqa ba'da dzakati syar'iyyah fa huwa tahir. Maka setiap darah yang masih tersisa, nah barakallahu fikum, setelah penyembelihan yang syar'i maka suci darahnya. Paham belum ini? Karena orang ketika menyembelih itu kan enggak mungkin mengeluarkan darahnya total itu. Di dalam tubuh nah mungkin kambing, sapi atau ayam itu kan masih ada darah di dalamnya itu ya. Itu suci. Nah barakallahu fikum. Walau kana katsiran walaupun banyak, hatta walau tubikhal insan walau tabakhal al lahma wa dhahara atharul humrah fil marad fa innahu tahir masyaallah ini. Kata beliau bahkan hingga kalau seandainya orang itu masak, masak daging, setelah masak daging nampaklah eh nah barakallahu fikum bekas-bekas merah pada marok marok itu kuahnya itu. Masak daging, masak ayam, masak kambing, kuahnya kok merah warnanya itu loh. Tapi bukan sengaja kita kasih darah. Darah yang keluar dari apa? sisa-sisa yang ada pada hewan tadi itu, yang ada di dalam tubuh hewan tadi itu. Kata beliau apa? Fa'inahu tahir, suci. Amalum. Yang diharamkan itu darah yang mana berarti? Jadi diharamkan. Darah yang dialirkan, ditampung itu loh. Yang bahasa Jawanya dideh. Bahasa Jawanya dideh istilahnya. Biasanya jual di angkringan-angkringan yang tidak bertanggung jawab biasanya. Paham ya? Sebagian angkringan ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, jual dideh tadi digoreng. Bentuknya kayak gumpalan hati itu. Kalau nggak tahu ah, hati-hati itu. Amnya, Rasanya memang nikmat menurut sebagian orang yang rasakan. Tapi itu haram hukumnya. Paham ya? Nah, hati-hati karena sebagian yang namanya orang itu kan polos, ya enggak? Enggak peduli itu haram atau halal itu istilahnya. Eh? Di ketika apa nyembelih ayam, darahnya dialirkan, ditampung sampai mengental. Mental nanti setelah itu nanti dipotong-potong. Paham ya? Goreng. Bentuknya memang enggak istilahnya kadang kalau orang nggak bisa bedakan kayak rasanya aja mungkin kayak hati itu rasanya atau istilahnya warnanya itu loh ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Hati-hati ya seperti itu ya karena itu haram hukumnya. Kalau ini enggak, ini darah yang masih ada di dalam tubuh hewan tadi. Ketika direbus, kemudian keluarlah apa? Nah, barakallahu fikum sisa-sisa darah tadi itu tapi dari dalam. Eh, marok tadi itu kuah daging tadi itu bercampurlah dengan darah-darah yang nah barakallahu fikum ada pada tubuh hewan tadi enggak masalah suci kata beliau. Mohon insyaallah. Eh, Ayo na'am. Kemudian kata beliau kita buka yang sebelahnya lagi. Wal iktifa'u bil istijmar asy-syar'i istinja ini. Dan mencukupkan diri dengan istijmar. Bersuci dengan apa? Nah, barakallahu fiikum. Bersuci dengan apa? Bersuci dengan naam batu ketika istinja. Paham Ini kalau nggak ada air. Kalau nggak ada air, mencukupkan diri dengan apa? Bersuci dengan tiga batu tadi itu. Tiga batu yang suci digunakan untuk bersuci. Nah ini tiga batu kalau untuk bersuci dari BAB atau dari kencing sama saja. Paham ya? Nam istijmar namanya. Kalau istinja kan umum. Istinja bil hajar nama istijmar. Kalau istinja bil ma' ya namanya bersuci sama aja. Cuman bedanya kalau istijmar itu untuk yang dengan batu tadi itu. Paham belum? Tapi kalau istinja itu umum. Bersuci. Paham ya? Ini termasuk al-masyaqqah tadribut taisir. Enggak ada air boleh dia bersuci dengan apa? dengan batu. Kalau zaman sekarang mungkin di pesawat yang ada orang nggak bingung ini bagaimana airnya mana, dipukul pun nggak keluar airnya, pakai tisu misalkan. Paham ya? Seperti itu. Nah, intinya apa? Ini masuk dalam kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Perkara yang beratkan bisa mendatangkan kemudahan. Nggak ada air boleh dengan batu. Batunya batu yang bagaimana ini? Batu yang bagaimana? Nggak harus bulat. Ah ya, batunya terserah. Enggak harus bulat ya. Batunya bisa bulat, bisa segitiga, bisa segi empat. Intinya batu yang suci. Paham ya? Batu yang suci yang bisa digunakan untuk apa? Untuk istijmar. Paham maksudnya ya? Nah, kalau batu yang berhenti bagaimana? rafa Misalkan zaman dahulu kan enggak ada kamar mandi di dalam rumah itu adanya di sungai. Sungai itu pun kalau udah enggak ngalir kadang di situ jadikan apa? Jadi bisa dikatakan toiletnya lah, toiletnya di situ. Ada batu yang berhenti di situ. Batu berhenti, batu yang berhenti itu batu besar itu loh istilahnya ya. Tapi kan batu ada yang lancip, ada yang ini, ada yang itu kan. Nah, istinja di situ boleh enggak kira-kira? Boleh enggak masalah. Selama tempat tersebut adalah suci dan bisa digunakan untuk istinja enggak masalah. Cuman hukum asalnya enam istijmar itu dengan tiga batu, tiga kerikil yang kira-kira bisa untuk membersihkan dari itu. Tapi kan terkadang terkadang terkadang nyari nyarinya mungkin juga sulit ya batu-batu seperti itu. Nah, barakallahu Kalau antum menggunakan batu bata ya malah tambah apa? Nah, tambah kotor istilahnya. Ma'ruf insyaallah batunya ya, ma'ruf ya. Batu-batu yang halus dulu, batu-batu yang batu sungai itu biasanya. Nah, Allah musta'an seperti itu. Kalau misalkan batu tersebut, tiga batu tadi sudah pernah digunakan bersuci, boleh nggak digunakan lagi untuk yang kedua kalinya? Nggak boleh? Atau melihat kondisinya? Boleh kalau sudah istihalah namanya. kita lewati kan istihalah. Istihalah itu contohnya gini. Tiga batu tersebut sudah pernah digunakan untuk ber, bersuci. Eh, taruhlah di buang gitu. Suatu ketika turun apa? Turun hujan atau kena angin atau kena nah barakallahu debu-debu yang ada istilahnya. Kemudian apa? Istihalah, enggak bekas sama sekali. Enggak ada zat TA1 di situ dah. Paham ya? Benar-benar ya kelihatannya batu sudah. Boleh dimanfaatkan namanya istihalah. Apa maksudnya ya? Namanya istihalah. Mahum soal ini? Ayo na'am. Kita lihat lagi. Kata beliau nomor satu bawah itu kalamnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin al-istijmar syar'i bil ahjar wa syibhiha. Istijmar yang syar'i itu adalah menggunakan batu-batu dan juga yang semisalnya. Berarti semisal batu boleh. Nah, misal kayu yang dilarang itu dengan apa? Dengan tulang atau dengan kotoran hewan. Istinja bil raus atau dengan apa? Bil azm. Itu dilarang itu hukumnya, hukumnya haram. Nah, dengan tulang belulang, misalkan antum istinja dengan apa? dengan tulang kambing misalkan. haram hukumnya. Paham ya? Atau dengan kotoran hewan yang sudah menjadi batu misalkan. Kotoran hewan yang sudah kental itu membatu itu atau pakai untuk bersuci nggak boleh juga. Paham ya? Seperti itu na'am. Kita lihat di sini barakallahu fikum kata beliau lakin bisyurutin ma'rufatin fil fiqh tapi istinja dengan batu itu eh, bersuci dengan batu itu, itu dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan dalam kitab fikih dan sudah terkenal syaratnya. Apa itu? Kita lihat nantinya. qalu anil istinja yakni bil ma, istinja dengan air, istijmar dengan batu. Wa hadza la syakka annahu dakhilun fi hadil qaidah ini enggak diragukan lagi masuk dalam kaidah ini. al baula wal ghaita yaksur ma'al insan karena yang namanya air kencing dan juga zat TA1 dari itu Nah, barakallahu sangat banyak pada manusia, ya enggak? Nah, manusia mana ada terlepas dari dua perkara ini. Eh, coba kalau antum lihat manusia kalau enggak pernah BAB, normal enggak Umar? Nah, normal, paham ya? Nah, barakallahu fikum oleh karena itu kata beliau ini, kaidah ini masuk dalam pembahasan ini masuk dalam kaidah yang besar al-masyaqqatu tadribut taisir. Perkara yang berat kan pasti mendatangkan kemudahan. Nah, karena manusia tidak bisa terlepas dari ini tadi. Kotoran manusia dan juga air kencing tadi itu. Walau alzam Walau ulzima an yastamil ma faqat la nakana fi hadhi fi hadha Kalau seandainya orang diharuskan nah menggunakan air saja, harus pakai air saja. Nisanya yang seperti ini apa? Ada unsur memberatkan. Lah kalau ada air kalau enggak ada air harus nyari kemana coba bayangkan. Posisi dia BAB atau kencing misalkan. Diharuskan pakai air misalkan, padahal batu juga ada. Kan memberatkan. Oleh karena itu kalau enggak ada air atau enggak mampu menggunakan air, boleh dia beristinja dengan batu tadi itu, istijmar namanya. Mohon insyaallah ya. Naam. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita ambil satu lagi. Kata beliau, "Wa taharatu afwahis sibyan." Dan sucinya apa? Sucinya mulut-mulut anak-anak. Mulutnya anak-anak itu suci. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ini menurut pendapatnya Imam Sa'di rahimahullah taala walaupun ini nanti apa? Walaupun ini nanti perlu diteliti dan dicek ulang lagi. Kata beliau Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, "Hadhihi fiha nadhar." Ha? Ya, penyebutan sucinya mulut anak-anak ini kata beliau perlu dicek ulang lagi. Perlu dicek ulang lagi nadhar. Jadi kurang tepat itu istilahnya. Li'anal illah huna laysat hiyal masyakoh. karena sebabnya di sini kenapa sucinya mulut anak-anak itu bukan masalah memberatkan bukan masalah sesuatu yang masyakoh berat itu enggak bidalil taharati afwahil kibar dengan dalil apa mulutnya orang besar saja suci ya enggak apakah yang suci itu cuma mulutnya anak kecil eh, mulutnya orang yang besar suci juga Amin ya walaupun usianya sudah 20 tahun ke atas pun 30 tahun ke atas 60 tahun pun suci enggak mulutnya orang besar suci jadi kalau cuma dikecualikan dan sucinya mulutnya anak-anak kecil itu perlu cek lagi nggak? Perlu cek lagi. Kenapa? Karena mulutnya orang besar aja suci juga. Suci nggak? Mulutnya orang besar suci. Nah, barakallahu fikum ini kata beliau bagus sekali ini. Lakin al-illah huna annal adami tahir. Tapi sebabnya di sini, sebab sini adalah apa? Bahwasannya Bani Adam itu suci. Kama qala Nabi sallallahu innal mu'mina la yanjus. Sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis atas lagi. Wa kadzalikal hir wa madunaha nam fil khilqah. Artinya apa? Seperti itu pula hir kucing dan juga yang nam barakallahu fikum di bawahnya dari apa? ciptaan yang semisal dengan kucing. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam innaha laysat bin najis. Kucing itu enggak najis, innaha min tawafin alaikum tawafat. Sesungguhnya kucing itu adalah hewan-hewan yang mengelilingi kalian. Paham ya? Kucing betina maupun kucing jantan. Jadi enggak masalah, kucing itu bukan najis ya. Nah, kotorannya bagaimana kotorannya? Nah, kotorannya bagaimana? Kucingnya kan najis, kotorannya najis enggak kotorannya? Abdul Ghafur. Eh? Kotoran kucing najis enggak? Eh, najis ya kotoran kucing? Kotoran kucing najis enggak? Eh? Enggak najis. Ya kan kucingnya haram dimakan. Apa? Nah, Najis enggak kira-kira? Kotoran kucing. <laughs> nah, itu memang ada khilaf, ada khilaf. Nah, pembahasannya tentunya di dalam kitab fikih ya, mengenai kotoran kucing itu najis atau tidak najis, karena mereka nah panjang lebarnya mengenai kucing itu tidak kan haram dimakan. Mereka punya pendalilan yang dikiaskan Nah barakallahu fikum ini sebagian pendapatnya mengkiaskan bahwasannya setiap hewan yang haram dimakan kotorannya pun najis ada yang katakan gitu juga. Ternyata terbantahkan juga enggak enggak seperti itu juga, cicak juga haram. Paham ya? Tapi itu kan karena najis kotorannya kan itu. Karena manusia tidak bisa mengelak dari kotoran cicak. Cicak kan lain, cicak itu kan darahnya enggak mengalir. Sedangkan kucing darahnya mengalir. Panjang lebar khilafnya itu, pembahasan ditunda saja. Paham ya? Nah, kalau kalau yang jelas kalau kena kotoran kucing ya dibersihkan. Kalaupun dia mengatakan enggak najis kok ya udah, tapi kan enggak mungkin dia sholat kemudian apa kakinya ada kotoran kucing gitu. Paham ya? Seperti itu lebih baiknya dibersihkan. Nah, kita lihat sini. Kata beliau, akhrajahu Ahmad wa sahahu al-Allamah al-Albani fi Shahih al-Jami'. Wa min dhalika al-'afwu 'an tin walau dunnat najasatuha. Ini. Termasuk dalam kaidah ini juga dimaafkannya tanah yang ada di jalan-jalan. Tanah yang ada di jalan-jalan. Nah, jalan raya ada tanahnya dimaafkan. Maksudnya bagaimana? Walaupun diduga itu ada najisnya karena kembali hukum asalnya itu. Ya enggak? Suci tanah itu, ya enggak? Suci kan tanah hukum asalnya? Nah, walaupun diduga jangan-jangan itu ada percikan air kencing anjing misalkan, jangan-jangan itu ada orang yang kencing sembarangan misalkan. Tapi kalau misalkan antum jumpai tanah di jalanan, eh, kemudian antum cium bau air kencing ya berarti ada korinanya gitu. Tapi hukum globalnya suci. Paham ya? Mohon insyaallah. Eh nah, kita lihat di sini. Fa in ulim fa in ulimat. Nah, Fa'in in ulimat ufiya minha an syai'il yasir. Kalau diketahui ada najisnya, kalau cuma najisnya sedikit dimaafkan. Paham belum? Tahu ini ada najisnya, teman sedikit dimaafkan. Wa min dzalikal iktifa bi nathi baulil ghulam alladhi lam ya'kul at-ta'am li syahwatin wa qaihi. Oleh karena itu, oleh karena itu kata beliau, atau termasuk contohnya juga adalah mencukupkan dengan memercikin air. Eh, memercikin dengan air yaitu air kencing anak Nah, anak kecil apa anak laki-laki yang apa? Yang belum makan makanan dikarenakan keinginan dia. Paham belum? Jadi rinciannya sudah kita lewati dulu kan awal-awal dulu itu kalau tidak salah. Jadi ada anak laki-laki, ada anak perempuan, bayi laki-laki, bayi perempuan. Kalau bayi laki-laki, nah barakallahu fikum, sebelum dia makan makanan karena keinginan dia, makanan-makanan selain ASI ya, selain air susu ibu itu, nah barakallahu fikum, itu nanti barakallahu fikum kalau kencing cukup dipercikin. Ngena ngena ngena pakaian, eh, ngena sarung, cukup kita bersihkan pakai air bersihkannya. Paham Enggak ya? perlu dicuci sarungnya. Itu kalau bayinya bayi laki-laki. Tapi kalau jariah, jariah berarti bayi apa? Perempuan itu lain lagi urusannya. Itu nanti enggak cukup dipersihkan karena nah barakallahu fikum prinsipnya seperti itu. Jadi al-ghulam, bayinya laki-laki, belum makan makanan, belum makan makanan tambahan maksudnya ya masih ASI itu ketika kencing kok kena sarung kita, jubah kita, enggak perlu antum cuci. Bersihkannya cukup dipercikin dengan air tadi itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Mahum soal ini. Ewa. Wa qaihi dan muntahannya. Muntahannya juga nah termasuk apa? suci. Walaupun pendapat yang rajih muntah muntah muntahan mau bayi mau orang besar pun suci juga. Kan itu Nah, yang namanya pendapat seperti itu kita lihat. Kita lihat bawahnya itu nomor dua. Anlaqa Syekh rahimahullah taala al hukmu bil jism Asy-Syaikh rahimahullah nah barakallahu fikum memberikan apa? catatan mengenai hukum dengan apa? jism, ya, badan. Faqala al-hirrah wa madunaha fil khilqah kucing dan juga yang semisalnya yang sama-sama dalam penciptaannya maksudnya semisal dengan kucing seperti mungkin marmut, troelu eh, ya, troelu itu kelinci ya kelinci kan mirip dengan kucing itu nah barakallahu fikum walaupun bentuknya sedikit beda tapi mirip pasti mirip istilahnya sama-sama suka keliling-keliling gitu ya. Nah, itu maksudnya. Nah, walaupun bentuknya beda tapi semisal gitu misalnya. Nah. Kita lihat. Na'am ma'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'allaqal hukm bi masyaqqati taharrus minha. Kenapa kok Rasulullah SAW memperbolehkan dan mengatakan itu suci? Karena Rasulullah SAW mengikat hukum tersebut diperbolehkan karena beratnya orang berlepas diri darinya. Kucing coba misalnya, antum punya kucing di rumah, mau berlepas diri dari kucing kan susah sekali. Kalau kucingnya masih ada nih istilahnya. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu ya kita mau mau kadang kucingnya datang. Nah, barakallahu fikum. Naam atau yang semisalnya kita lihat. Kata beliau di sini, "Haitsu qala innaha at tawafina 'alaikum." Karena Rasulullah mengatakan sesungguhnya kucing itu merupakan apa? Merupakan hewan yang suka nah barakallahu berputar-putar atau berkeliling pada kalian. Nah, seperti itu. Wa bina'an 'ala dzalik dibangun di atas hadis tersebut naqul bi Nah barakallahu fikum su'ril himar wal wal baghl. Dibangun di atas hadis tersebut karena juga sama-sama sering enam istilahnya apa? sering mengelilingi kita dan kita pun juga sering bersamanya. Kucing kan gitu kucing. Kata beliau, dibangun di atas hadis tersebut sucinya bulu. Nah, barakallahu fikum bulu kucing atau bulu himar wal baghl. Himar itu keledai, baghl itu apa? Perkawinan antara kuda dengan keledai. Paham ya? Itu suci juga bulunya. Nah. Fahuma kalhirrah. Kedua-duanya seperti kucing, ya enggak? Kucing kita enggak bisa berlepas diri darinya misalkan. Kemudian keledai tadi itu dan bagel, hewan tunggangan itu sama juga kita enggak bisa terlepas dari dari dari dirinya misalkan. Oleh karena itu apa? Bulunya pun juga suci. Paham maksudnya? Nah. Ma'annahuma akbar minha bikasir. Padahal apa yang namanya keledai dengan bagel tadi itu lebih besar daripada kucing. Ya enggak? Besar mana kira-kira? Eh? Lebih besar keledai atau kucing? Keledai. Nah, Kata beliau, li'annahuma dakhilani fi ta'lil nabawi karena kedua-duanya keledai dan juga bagel tadi itu, perkawinan antara kuda dengan keledai tadi itu, kedua-duanya masuk dalam apa? sebab dan alasan yang disebut oleh Nabi. Apa itu sebabnya tadi? Orang itu berat untuk berlepas diri darinya. Sudah tunggangannya. Paham ya? Zaman dahulu seperti itu. Dikit-dikit mau pergi kemana? Naik kuda, naik keledai, naik bagel tadi itu. Kan itu. Nah, kemudian kalau kita punya kucing, dikit-dikit ingat sama kucingnya, ya enggak? Dikasih makan, diulus-ulus, ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Diulus-ulus itu bahasa indonesia Indonesianya apa? Mas Ahmad. Dibelai-belai. Paham ya seperti itu. <laughs> Allah musta'an. Nah, labas. Itu contoh aja, contoh. Nah, kita lihat sini. Wa hadzal qaul huwa radhi inilah pendapat yang kuat, pendapat yang kuat. Annal illata laysat hiyal khilqah. Naam, wa Apa ini? Annal illah laysat hiyal khilqah wa kibarul jism wa sighara itu ya. Nah barakallahu fikum. Jadi sebabnya itu bukan karena apa? Bukan karena enam ciptaan kucing tersebut bentuknya, bukan karena badannya besar ataupun kecilnya badannya bukan. Balil illah ini yang penting antum perlu digaris ini. Illahnya sebabnya kenapa kok itu dianggap suci? Karena masyaqqatu taharrus minha, yaitu beratnya orang itu berlepas diri darinya itu. Paham ya? Nah, kucing kan seperti itu juga. Kalau antum punya kucing coba bayangkan. Kemana aja ingat biasanya. Eh, kucing meninggal pun kadang sedih, ya enggak? Sama juga keledai tadi itu, himar, tunggangannya, kan gitu. Nah, Kemudian karena rangkaian dan juga sambungannya nomor tiga bawah itu kita baca sekalian. Kata beliau mengenai apa yang ketiga ini, mengenai air kencing anak laki-laki bayi yang belum makan makanan lain. Paham ya? Kalau sudah makanan lain nanti sudah najis nanti. Tapi kalau masih ASI, ha? Eh, nah barakallahu fikum, masih ASI, apa itu ASI? apa air susu ibu, paham ya? Itu berarti apa? Belum makan makanan tambahan yang lain, itu masih dikatakan apa? Kalau anaknya anak laki-laki, itu nanti ketika air kencingnya mengena pakaian atau baju atau sarung cukup dipercikin bersihkannya. Paham ya? nggak perlu antum cuci gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Berbeda dengan, dengan anak perempuan. Anak perempuan walaupun masih nyusu pun, walaupun masih mengkonsumsi air susu ibu, itu kalau mengentingi pakaian cuci pakaiannya. Nah, kita lihat sini. Yaktanam yuktafa bin nadh. Dicukupkan dengan cara apa? Dengan cara dipertikin air tadi itu min baulihi dengan sebab air kencing anak laki-laki tadi -laki. khasah ini, khasah secara khusus. anal baula ya'ti biduni tahayyu. Karena yang namanya air kencing itu datang tiba-tiba tanpa dipersiapkan, ya enggak? Eh, antum lagi mainan, lagi mainin anaknya kecil gitu tiba-tiba kencing, ya enggak? Tanpa dipersiapkan, datang tiba-tiba. Nah, haitsu innahu yabulu fi ayyi sa'ah. Karena yang namanya anak kecil, dia kencing, nah barakallahu fikum, nah barakallahu fikum kapan saja. Eh, kencingnya kapan saja dia. Nah, bahkan setiap jam pun kencing itu istilahnya. Wa aidan fal baulu minadz dzakar yakhruj min namsak bin E, dhayyiqin fayantasir fil makan fa'ufiya anhu. Seperti itu pula naam air kencing dari anak laki-laki atau dari laki-laki nah barakallahu fikum itu keluar dari apa? Dari saluran yang bisa dikatakan sempit dan kecil. Sehingga apa? tersebarnya itu cepat pada tempat tersebut. Naam fa'ufiya anhu maka dimaafkan. Karena kan dia belum makan makanan, yang diminuman air susu terus. Sehingga ketika kencing banyak nggak airnya? Air kencingnya banyak sekali kan itu. Itu dimaafkan itu loh. Nah, barakallahu fikum. Kalau air kencingnya anak laki-laki. Nah, dan belum makan makanan yang lain, masih minumnya minum asi tadi itu. Wa qaihi, koi Qai itu apa koi Itu muntahan. Mafhum insyaallah? Bal mafhum? Ayo, muntahan. Hada mabniyun ala anal koi najis. Ini, ini pendapat yang ganjil dan pendapat yang enggak benar. Ini dibangun di atas pendapat bahwasanya muntahan itu najis. Jadi kalau antum muntah-muntah, muntahnya najis katanya ya. Walakin lam yatabayyan li hatta al-an anal qay' anal qay' najisun. Lompat lagi? <laughs> Jam berapa ini? Nah. Ayo, mana maafan, afan lompat ya. Allah mustahil. Enggak terasa, enggak terasa. Afan ya. Kita ulangi lagi. Wa qaluhu baulul ghulam eh, ahsan ahsantum barakallahu fikum. Dan ucapan beliau sini yaitu air kencingnya anak laki-laki ihtirazan minal jariyah as-saghirah. Mengeluarkan anak bayi perempuan yang kecil. Fal jariyatu bauluha ka baulil kabirah la yutahhar bin nadh. Ini. Paham ya? Nah, artinya apa? Air kencing bayi perempuan itu seperti air kencingnya orang besar tidak bisa disucikan kecuali tidak bisa disucikan hanya semata-mata dipercikin. Tidak bisa dibersihkan, disucikan hanya semata-mata dipercikin itu nggak cukup gitu loh. Kalau bayinya bayi apa? Perempuan. Masih kecil. Eh? Berat ya, eh, lah pas <laughs> Kita lihat sini. Nah, barakallahu fiikum kita lihat sini. Kata beliau, Enggak cukup kalau disucikan hanya dengan percikan. Alladzi lam ya'kul ta'am. Yaitu bayi laki-laki yang belum makan makanan yang lain, ihtirazan untuk mengeluarkan manil ladzi ya'kul ta'am, yaitu bayi yang sudah makan makanan yang lain. Contohnya dia masih minum air susu, tapi juga sudah makan misalkan sudah mau makan jagung, makan nambar kalau nasi ya, eh, makan apa? Nah, dartem misalkan, dadar tempe, atau <laughs> yang semisalnya nah barakallahu fikum intinya sudah makan makanan yang lain nah barakallahu fikum atau darhu darah tahu nah teman-teman istilah-istilah seperti itu nah kita lihat di sini kata beliau fa innahu wa in kana saghiran idza kana yataghadda bit'ami fa inna baulahu yughsal ghusla masyaallah ini perincian sangat bagus ini walaupun bayinya itu masih kecil kalau sudah makan dengan makanan yang lain maka air kencingnya itu tetap dicuci. Paham belum? Jadi syaratnya bagaimana? Anak kecil bayi yang air kencingnya itu tadi cukup dipercikin dengan air itu syaratnya bagaimana syaratnya? Eh, belum makan makanan yang lain. Selain apa? Selain ASI. Tapi kalau sudah makan makanan yang lain, makanan tambahan, ada nutrisi tambahan yang lain selain ASI misalkan para kalau fikum, maka dicuci seperti air kencing yang lainnya. Wal farqu bainal ghusl wan nadh. Sekarang bedanya apa sih? Ghusl dan nadh itu? Nah, kalau ghusl itu kan mencuci. Nah, kalau nadh itu kan cuma dipercikin, disiramin gitu. Anal ghusla budda min min asrin wa dalkin. Yang namanya mencuci itu butuh yang namanya apa? Siraman dan juga dalak. Dalak semacam pijetan, dikucek gitu istilahnya. Paham ya? Itu mencuci namanya. Eh? Kucekan. Bahasa Indonesia apa kucek itu? mengkucek itu ya. <laughs> intinya gitu intinya. Apa pesan-pesannya? <laughs> nah, barakallahu fikum. Intinya seperti itu ya. Eh, apa, apa pesan-pesannya mengkucek? bahas <laughs> ba'asna. Intinya apa? Butuh air di situ dan di apa? Di na barakallahu fikum di dikucek tadi itu. Ewa, eh, enam Aman nadah, ada menadah, fa akhaf, maka nah, lebih ringan lagi karena cuma dipercikin disirami gitu aja. Nah, kenapa idyakfi? Nah, barakallahu fikum ghamru mahallin najasah bil ma'. Cukup dia itu melumuri air. Nah, barakallahu fikum ngasih air di tempat yang ada najisnya dengan air dah. Dipertikin dikasih siram dah selesai. Enggak perlu antum kutek-kutek. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Itu bedanya. Paham salah? Paham salah? Ayo, wa qaihi sal qaih. Ini. itu tadi apa artinya tadi? Koi tadi artinya koi tadi? Apa? Anak kecil. Asli. Air asli. Wah. Air asli koi gimana? Allah mustahil bahas khair insyaallah. Koi tadi artinya apa? Koi tadi antum al-akh. Muntahan. Paham ya? Koi itu muntahan bukan air asli. Paham ya? Allah mustahil bahas. Kita lihat sini. Wa qaihi dan muntahan ma mabniyun ala anal al koi najis. Ini dibangun di atas pendapat bahasanya air <laughs> Bahwasanya apa? Muntah itu apa? Muntah itu najis. Walakin akan tapi lamnya tabayyan li hatta an annal an najisun. Tapi sampai sekarang pun tidak nampak padaku bahwasanya yang namanya muntah itu najis. La minal kabir wala minas saghir. Tidak dari orang besar, tidak pula dari anak kecil. Muntahan itu maksudnya apa? Tidak najis. Li anal qai'a yaksur nas. Karena yang namanya muntah itu banyak terjadi pada manusia walau kana najisan la bayyanahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya muntahan itu najis niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjelaskannya li du'ail hajah ila bayanih dikarenakan apa dikarenakan na barakallahu fikum enam tuntutan kebutuhan yang harus dia beliau menjelaskannya karena apa ta'khirul bayan fi waqtil hajah la yajuz ya kan menunda penjelasan di waktu dibutuhkan tidak diperbolehkan yang diperbolehkan menunda penjelasan sampai waktu dibutuhkan itu boleh. Paham ya? Tapi kalau menunda penjelasan di waktu dibutuhkan nggak boleh. Paham maksudnya? Orang butuhkan penjelasannya dia nanti ajalah. Setahun lagi yang akan datang misalkan. Dibutuhkan padahal. Tapi menunda penjelasan takhirul bayan ila waqtil hajah, menunda penjelasan sampai waktu dibutuhkan boleh nggak? Menunda penjelasan sampai waktu dibutuhkan boleh nggak? Boleh anak kecil misalkan umur 7 tahun nanya. Nah, barakallahu bagaimana sih eh, tata cara orang itu untuk melamar wanita misalkan. Kan masih belum umur misalnya. Ditunda tapi sampai waktu dibutuhkan baru disebutkan. Itu boleh. Yang enggak boleh itu takhirul bayan fi waqtil hajah. Menunda penjelasan di waktu dibutuhkan. Mohon salah pada waktu dibutuhkan tersebut enggak boleh menunda penjelasan. Wal aslu at-tahar hukum asalnya suci. Wa man ta'ala Wa man ittala'a 'ala dalilin yadullu 'ala najasatil qai' fa 'alaihi ittiba'ud dalil. Kata beliau barang siapa yang melihat nah barakallahu fikum atau mencari eh, dalil yang menunjukkan bahwasannya najisnya nah barakallahu fikum muntahan maka wajib bagi dia untuk mengikuti dalil. Jangan jangan dengan hawa nafsu atau dugaan sangkaan tapi butuh dalil. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.